Kaum muslimin yang saya hormati, kita masih pada bab husnul ikhtiyaril alim. Ini bagusnya atau baiknya dalam memilih guru, seorang yang alim dan bagaimana menghormati mereka dan beradab bersama para ulama. Wa ta'assi bi akhlaqihi dan juga anjuran untuk meneladani akhlak mereka orang-orang yang berilmu dan para ulama. Sampai kita pada poin yang 160. Karena Idris Ibn Abdul Karim rahimahullah qala khalaf ja'ani Ahmad ibn Hanbal yasma hadis Abi Awana kata beliau datang kepadaku Ahmad ibn Hanbal yakni Imam Ahmad rahimahullah. Mendengar hadis dari Abu Awanah. Fajtahadtu an arfa'ahu fa'aba. Maka aku berupaya untuk mengangkat dia di kursiku. Tetapi beliau menolak. Dan berkata, La ajlis illa baina yadaik. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak akan duduk kecuali di hadapanmu. Sebagai murid kepada guru. Umirna an natawadha liman nata'allam minhu. Karena aku diperintahkan untuk tawadha kepada orang yang aku mengambil ilmu daripadanya. Karena padahal beliau datang untuk mengambil satu hadis atau dua hadis kepadanya yang untuk masalah ilmu <laughs> tentunya Imam Ahmad imam <laughs> masyhur sehingga Khalaf menyatakan aku berupaya untuk mengangkat agar duduk di sini siku-siku ini. Tetapi Imam Ahmad menolak karena aku datang untuk mengambil hadis, maka aku duduk sebagai murid pada gurunya. Rahimahullah. Demikian akhlak beliau rahimahullah terhadap siapa yang dia belajar daripadanya, yang mengambil ilmu daripadanya. Yang berikutnya kala Abu Bakar Ibn Al-Mutawwi'i rahimahullah. Ikhtalaftu ila Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Aku sering datang ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Isnatayya ashrata sana. 12 tahun. Wahuwa yakra al-musnad ala awladihi. Dalam keadaan beliau mengajarkan musnad kepada anak-anaknya. Fama katabtu minhu hadisan wahida. Tetapi aku 12 tahun nggak mencatat satu hadis pun dari beliau. Innama kuntu anzur ila hadihi wa akhlaqihi wa adabih. Tetapi selama itu aku hanya mengambil dan mempelajari akhlak beliau, bimbingan beliau, dan adab-adab beliau dalam menyampaikan ilmu. Masya Allah. 12 tahun dia mempelajari adabnya, mempelajari akhlaknya, mempelajari bagaimana perangainya. Ikhwan bin Azakumullah demikian pula diriwayatkan oleh Hasan bin Ismail rahimahullah. Aku mendengar ayahku berkata, "Kana yajtami' fi majlisi Ahmad zahaun." Bahwasanya berkumpul di majlisnya Imam Ahmad sejumlah besar manusia, khamsata alaf au yazidun. 5000 lebih manusia kumpul di majlisnya Imam Ahmad. Tetapi akal min khamsami'ah yaktubun. Tetapi kurang dari 500 orang yang nyatat hadis. Artinya selebihnya wal baqun yata'allamuna minhu husnal adab. Sisanya hanya mempelajari bagaimana adab beliau dan akhlak beliau. Rahimahullah. Wa husnul samit. Mempelajari bagusnya akhlak, baiknya sifat, mempelajari bagaimana akhlak para ulama. Ikhwan fillah a'azakumullah tentunya pelajaran buat kita yang pertama betapa tingginya akhlak beliau sehingga mereka berdatangan dari tempat-tempat yang jauh untuk melihat bagaimana akhlaknya Imam Ahmad rahimahullah. Yang kedua, kita mendapatkan pelajaran bahwasanya kita mempelajari dari para ulama dua sisi. Sisi pertama tentunya akhlaknya dan perangainya, bagaimana ibadahnya, tutur katanya, dan kemudian ilmunya. Yang pertama juga ilmu, yang kedua juga ilmu. Hanya bedanya yang pertama itu dalam bentuk praktek. Sedangkan riwayat-riwayat hadisnya dalam bentuk teori-teori hadis. An riwayat-riwayat hadis. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang Ternyata kedua-duanya penting. Beberapa orang bahkan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena melihat akhlaknya mereka para ulama akhlaknya mereka yang membawa ilmu. Maka tentunya ini juga pelajaran yang ketiga. Hendaklah para pembawa ilmu, para duat ilallah, para da'i, para ustadz memiliki akhlak yang mulia, perangai yang baik, sehingga menjadi pelajaran pada mereka sebelum berbicara. Menjadi pelajaran buat mereka, para pendengarnya atau para murid-muridnya, sebelum dia berbicara dia sudah mengajarkan satu pelajaran. Yaitu adab dan akhlak. Qala Qutaibah bin Sa'id rahimahullah. Qadimtu Baghdad wa ma kanat li himmatun illa an alqa Ahmad bin Hanbal. Kata Qutaibah bin Sa'id rahimahullah, aku datang ke Baghdad dan aku tidak punya tujuan lain selain ingin bertemu dengan Imam Ahmad rahimahullah. Fa idza huwa qad ja'ani ma'a Yahya bin Ma'in lihat. Ternyata tiba-tiba beliau yang datang duluan. Beliau dengan Yahya bin Ma'in. Imam Ahmad dengan Yahya bin Ma'in mendatangi Qutayb bin Sa'id. Padahal datang ini bertemu dengan Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad mendengar dia datang, langsung datangi tempatnya. Tempat di mana dia singgah. Fatada karena maka kami pun bermuda arah saling mengingat ilmu. Faqama Ahmad bin Hanbal. Tiba-tiba Imam Ahmad berdiri Wa baina yadayya dan duduk di depanku kata kutai bin Sa'id. Duduk di depanku seperti duduknya seorang murid kepada gurunya. Dan kemudian berkata, "Amli alayya hada." Imlakan kepadaku hadis tadi. Ketika mudakarah ternyata kutai bin Sa'id meriwayatkan satu hadis yang beliau belum mendengar. Maka duduk beliau di hadapan kutai bin Sa'id seperti duduknya seorang murid pada gurunya, kemudian menyatakan amli alayya hada imlakan kepadaku hadis tadi. Sementara karena setelah diimlakan berbicara lagi, mengingat-ingat ilmu, berbicara tentang ilmu. Faqama aydan wajasa baina yadayya. Tiba-tiba Imam Ahmad berdiri lagi dan duduk di hadapanku dan berkata amli alayya. Imlakan kepadaku hadis tadi. Maka Qutay bin Sa'id menyatakan ya Aba Abdullah ijlis makana wa ya Aba Abdullah duduk di tempatmu. Kami akan sampaikan, akan imlakan riwayat. Faqala la tushghil bi. La bi. Kata Imam Ahmad, engkau jangan sibuk dengan aku. Dan engkau jangan ngurusi aku. Biarkan aku. Innama uridu an dal ilm ala wajhih. Sesungguhnya aku ingin duduk mengambil ilmu dengan caranya. Aku dal ilm ala wajhihi. Mengambil ilmu dengan caranya. Ini beliau sampai berpindah duduknya ketika ingin mengambil satu hadis, amli alayya hada. Imlakan hadis tadi. Imlakan hadis tadi. Ikhwanudina'azakumullah. Duduknya seorang pencari ilmu. Bukan bersandar di belakang. Sambil ngelamun. Kalau dapat Alhamdulillah, nggak dapat juga nggak apa-apa. Itu ikhwanudina'azakumullah. Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu pernah marah. Marah. Dan menyatakan kepadanya, julusuka wallahi. saya julus Talib ilmu. Dudukmu itu bukan duduknya pencari ilmu. Nam sadaqa wallah. Sadaqa wa nasah. Menarik sekali ucapan beliau. Bahwa dulunya orang mencari ilmu itu duduk seperti orang yang ingin mendapatkan sesuatu. Orang yang pingin ada eh, gambaran keinginan dari cara duduknya. Tetapi kalau yang santai-santai di belakang kedengaran Alhamdulillah gaya wis. Berarti dia gak butuh. Bukan orang yang mencari ilmu. Imam Ahmad setelah mendengar ngobrol-ngobrol tentang ilmu tiba-tiba mendengar satu hadis yang baru yang dia belum dengar maka dia langsung duduk di hadapan Ibnu Qutaibah uh, ah, maaf Qutaibah bin Sa'id kemudian duduk sambil berkata amli alayya hada maka Qutaibah bin Sa'id menyatakan ijlis makana duduk di tempatmu enggak usah enggak perlu engkau sampai seperti itu kepadaku Dijawab oleh Imam Ahmad, la Jangan sibuk dengan aku, jangan urusi aku. Aku ingin mendapatkan ilmu dengan caranya. Dengan caranya yang benar, dengan adabnya yang benar, yaitu dia duduk di hadapannya dengan betul-betul seperti seorang murid pada gurunya ingin mendapatkan ilmu. Demikian ekonomi azakumullah beberapa riwayat yang ketiga-tiganya di dalam manaqib Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jauzi rahimahullah. Yang berikutnya ucapan Syafi'i rahimahullah. salla Zaid bin Thabit ala janazatin radhiyallahu taala anhu. Zaid bin Thabit menyolatkan jenazah. Thumma qurribat lahu baghlatun liyarkabaha. Kemudian didekatkan untuknya baglah bighal untuk dikendarainya. Fajah ibn Abbas. Tiba-tiba datang Abdullah ibn Abbas. Fa'akadha birikabihi. Mengambil kendali bigal tadi. Yang lebih besar dari keledai tapi lebih kecil dari kuda. Antara kuda dengan keledai disebut bigal. Diambil kekang bigalnya. Fa'akadha birikabihi tawqiran wa ta'zima. Sebagai pemuliaan terhadap Zaid bin Thabit sebagai penghormatan pada beliau dituntunkan begalnya oleh Abdullah ibni Abbas anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diilmihi wa fadlihi. Karena ilmunya Zaid bin Thabit dan karena keutamaan beliau radhiyallahu taala anhu. Maka Zaid menyatakan khalli anka ya ibn ammi Rasulillah. Zaid bin Thabit menyatakan biarkan. Jangan engkau memegang kekangnya Biarkan ya Ibn Ammi Rasulullah, wahai anak paman Rasulullah. Apa jawaban Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma? Qala la hakadha naf'al bil ulama wal kubara. Tidak. Demikianlah kami diperintahkan. Demikianlah kami melakukan terhadap para ulama dan orang-orang yang besar. Besar dalam artian besar ilmunya Demikian yang ikhwan azakullah bagaimana para sahabat menghormati satu sama lainnya karena keilmuan. Karena masalah ilmu. Qala Zuhri rahimahullah, "Kuntu ati baba Urwah fa'ajlis. Kata Zuhri rahimahullah, aku pernah duduk di pintunya Urwah, pintu rumahnya dan aku duduk di pintunya. Walau situ an adkhula ladakaltu. Walakin ijlalan lahu. Kalau aku mau, aku bisa masuknya. Aku bisa meminta untuk masuk saat itu. Tetapi tidak. Tidak aku lakukan. Walakin ijlalan lahu. Tetapi dalam rangka memuliakannya, aku tidak mengetuk pintunya sampai dia keluar sendiri. Demikian yang Kadang-kadang mereka menunggu sampai waktu salat maka ulama tadi keluar dari rumahnya baru diikuti dan menyatakan dengan hajatnya ya Syekh anak butuh begini atau aku pengen nanya masalah ini dan seperti itu. sehingga para ulama seperti Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah perjalanan dari rumahnya sampai ke masjid itu diikuti beberapa orang dari mulai satu bertambah dua bertambah tiga dan sampai ke masjid sudah ada enam orang atau tujuh orang yang mengiringinya dan semuanya memiliki hajat masing-masing. Ikhwan -masing. demikian keadaan mereka tidak ingin mengganggu para ulama, khawatir jangan sampai mengganggu mereka sehingga betul-betul mereka sabar menunggu sampai mendapatkan kesempatan yang tidak merepotkan gurunya. Dan ini sudah dibahas kemarin bahwa buah yang dipaksa harus jatuh nanti yang mentah yang jatuh. Tetapi kalau dalam keadaan dibiarkan jatuh sendiri maka yang masak yang jatuh. Demikian pula Dikatakan oleh Ibn Abbas dalam riwayat yang lalu kita baca pada beberapa pekan yang lalu yaitu aku ingin mendapatkan ilmu dalam keadaan fresh. yakni ulamanya, gurunya, alimnya dalam keadaan fresh sehingga menyampaikan ilmu tadi dengan baik. Kalau dalam keadaan terganggu, dalam keadaan marah, niscaya yang keluar kadang-kadang tidak sempurna atau kadang-kadang diiringi dengan marah. Sudah pernah dibahas alhamdulillah. Qala Ishaq bin Ibrahim al Qazaz rahimahullah Haddatsana Ishaq Al-Shahid. Berkata Ishaq, "Qala kuntu ara Yahya Al-Qattan yusalli al-'asra, thumma yastanid ila asli manarati masjid." Kata beliau, aku melihat Yahya Al-Qattan salat asar, kemudian bersandar di pokoknya menara bawahnya. Di menara di bawahnya. Fayaqif baina yadayhi Ali ibn al-Madini. Tiba-tiba datang dan berdiri di hadapannya Ali ibn al-Madini. Juga datang berdiri di hadapannya Syadkuni dan juga Amr ibn Ali dan juga Ahmad bin Hambal dan Yahya bin Ma'in rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Semuanya berdiri di hadapan Yahya al-Qattan yang dalam keadaan duduk. Yastanid bersandar. Yastami'un al-hadith wahum qiyam. Mereka berlima tadi mendengarkan hadis, menerima ilmu dalam keadaan berdiri, bukan dalam keadaan duduk. Ala arjulihim, di atas kaki-kaki mereka. Ila antahina salatal maghrib sampai datang waktu salat maghrib. La yajlisun, mereka tidak duduk. Haibatan wa Obama Dalam keadaan haibah memuliakan dan melihat kewibawaan beliau ya Helqata. Tidak kemudian menyatakan, Syekh, di dalam aja yuk duduk, enak. Kita Nyampaikan ilmu. Dibiarkan. Sehingga gurunya dalam keadaan seperti keadaannya. Dia yang berdiri. Dari satu, dua, tiga, sampai berapa orang. Semuanya berdiri dan tetap berdiri. Sampai maghrib. Mendengarkan hadis-hadis, riwayat-riwayat dari beliau. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka semua para ulama yang akhlaknya, keadaannya sangat sangat langka di zaman ini. Sangat langka. Karena sudah semakin jauhnya kaum muslimin dari ilmu mungkin. Atau karena semakin banyaknya orang-orang yang meremehkan masalah ini. Allah Ta'ala alam. Qala Abu Zakaria Yahya ibni Muhammad al-Anbari rahimahullah. Kata beliau ilmun bila adabin kanarin bila hatab Ilmu tanpa akhlak itu seperti api tanpa kayu bakar. Pernah melihat api tanpa kayu bakar? Sepercik kemudian hilang. Kemana itu? Hilang. Dia akan melekat di mana? Tidak ada kayu bakarnya. Wa bila ilmin. Sebaliknya kalau adab tanpa ilmu. Karuh bila jasad. Karuhun bila jismin. Adapun adab tanpa ilmu maka seperti ruh tanpa jasad. Kalau ruh tanpa jasad kayak apa wujudnya tidak terlihat. Dikatakan kalau ilmu tanpa adab itu seperti sepercik api tanpa kayu bakar. Sebentar kemudian lenyap, sebentar kemudian sirna. Sedangkan adab bila ilmin, sedangkan adab tanpa ilmu bisa dibayangkan apa jadinya. Dia berupaya beradab, berakhlak, beradab, berakhlak, tapi tidak terbimbing dengan ilmu. Maka hanya ruh tanpa jisim. Nggak ada wujudnya. Ngapain dia berakhlak baik? Kalau dia tidak terbimbing dengan ilmu. Kau muslimin yang saya hormati. Berarti makna dari ucapan beliau ini. Ucapan Abu Zakaria Yahya ibn Muhammad al-Anbari. Bahwasanya ilmu harus dengan adab. Dan adab harus dengan ilmu. Akhlak harus dengan ilmu dan ilmu harus diiringi akhlak yang mulia. Kala Abdullah bin Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Qultu li abi kata Abdullah anaknya Imam Ahmad rahimahullah menyatakan kepada ayahnya, aku katakan pada ayahku, malak lam tasma min Ibrahim bin Sa'id. Ada apa denganmu wahai ayahku? Kenapa enggak mengambil ilmu dari Ibrahim ibn Sa'id? Wa zala Baghdad fi jiwarik padahal dia singgah dan tinggal di Baghdad bahkan tetanggamu. Kenapa enggak mengambil ilmu dari dia? Padahal satu kota bahkan jiwarik, bahkan di sampingmu. Fakal dijawab oleh ayahnya, "I'lam ya bunai, ketahuilah wahai anakku. Annahu jalasa majlisan wahidan." Bahwasanya beliau pernah duduk sekali bermajlis, yang menyampaikan ilmu dalam majlisnya wa amla alaina dan kemudian mengimlakkan kepada kami hadis. Falamma kana ba'da dzalika kharaj tetapi ternyata setelah majlis itu mereka bubar keluar wa qad ijtama'a dan manusia berkumpul di luar ketika bubar tadi fara syabab taqaddamu baina yadayil masyayikh aku lihat anak-anak muda mendahului orang-orang tua Fakal maka Ibrahim bin Said berkata, "Ma aswa'a adabukum." Betapa jeleknya adab kalian. Tataqaddamuna baina yadil masyayikh. Kalian mendahului orang-orang tua. hadis hadithukum sana. Sungguh aku nggak akan menyampaikan hadis lagi selama satu tahun. Karena adab kalian seperti itu. Ternyata famat walam yuhadis. Beliau meninggal sebelum menyampaikan hadis di Baghdad. Kalau tempat lain menyampaikan, tapi ketika singgah di Baghdad, melihat adabnya para pemuda yang kurang ajar pada orang-orang tua, maka beliau menyatakan, aku nggak akan menyampaikan hadis lagi. Satu tahun. Dihukum satu tahun. Diskors. Ternyata beliau wafat, rahimahullah, sebelum menyampaikan hadis. Itu jawaban kepada anaknya. Jadi bukan aku tidak mau mengambil hadis dari Ibrahim bin Sa'id, tapi beliaunya dalam keadaan tidak mau menyampaikan selama satu tahun karena gara-gara disebabkan adab-adab orang-orang yang ada di sana. Adab-adab para tulabul ilm, para pemudanya khususnya yang kurang ajar pada kedua pada orang tuanya, yang mendahului orang orang tua masyayikh yang harusnya didahulukan mereka. Qul Tapi bagaimana adab yang seperti ini? Beberapa ustadz-ustadz sampai mengatakan anak ah, tidak mau ngajar lagi di tempat kalian. Ketika melihat adabnya yang kurang baik. Yang tadinya Masya Allah datang rutin, akhirnya sekarang kita yang harus mendatangi tempatnya. Kenapa? Karena adab-adab yang sering terjadi, yang kurang baik, imma sesama kalian, wa imma kepada gurunya, atau adab-adab yang lain yang sungguh menyelisihi sunnah-sunnah nabawiyah yang sesungguhnya itulah ciri khas seorang ahlu sunnah yaitu akhlak sunnah. Qala al-Husain ibn Mansur Abu Ali An-Nisaburi rahimahullah. Kuntu ma'a Yahya ibn Yahya wa Ishaq ibn Rahuya yawman na'udu maridan Kata Husain bin Mansur Abu Ali An-Nisaburi menyatakan aku bersama Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahuya pada suatu hari menengok orang sakit. Falamma hadainal bab ketika ketika kami sudah mendekati pintu ta'akhkhar Ishaq. Ishaq mundur. Mempersilahkan kepada Yahya bin Yahya. Taqaddam, silahkan. Engkau lebih dulu. Ini yang dimaukan oleh Ibrahim bin Sa'id tadi. Seharusnya didahulukan orang yang lebih tua. Tidak kemudian anak muda serandal-serondol mendahului orang tua. Maka ini yang semestinya dilakukan oleh mereka. Berkata li Yahya, berkata kepada Yahya bin Yahya, taqaddam. Silakan. engkau masuk duluan. Faqala Yahya bin Ishaq. Sedangkan Yahya berkata kepada Ishaq, taqaddam ant. Engkau lebih dulu, silahkan. Fakal, maka dikatakan, Ya Aba Zakaria, anta akbar minni. Kata Ishaq, Ibn ya, engkau wahai Aba Zakaria lebih tua dari aku. Engkau lebih dulu. Aku menghormati engkau yang lebih tua, lebih dulu. Qala na'am. Kata Yahya ibn Yahya, iya, aku lebih tua dari kamu. Ana akbar minka. Wa anta a'lam minni. Tetapi engkau lebih alim dariku. Silakan. Engkau lebih dulu. Fataqaddama Ishaq. Baru kemudian Ishaq lebih dulu masuk. lihat. Menghormati Yahya bin Yahya karena umurnya lebih tua. Tetapi Yahya bin Yahya menghormati Ishaq bin Rahuya karena ilmunya lebih tinggi. Dan demikian adab-adab mereka. Menghormati orang yang lebih tua menghormati orang yang lebih berilmu, menghormati mereka-mereka yang memang pantas dihormati karena mereka memiliki sesuatu yang kita butuh daripadanya, yaitu ilmu. Dan sudah pernah dibahas kemarin-kemarin ucapan Hasan Al-Basri rahimahullah, "Laula ulama Lakanan an-nasu kal Kalau bukan karena para ulama, niscaya manusia seperti binatang ternak. Taunya hanya makan, kawin, tidur. Apa terlalu besar? Terlalu tinggi ucapan beliau rahimahullah? Tidak. Wajar. Kalau tidak ada ulama, berarti masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu. Kalau masyarakat tidak terbimbing dengan ilmu din, maka mereka kalbahaim, mereka seperti binatang ternak yang dipentingkan perutnya wa ma baina Yang dipentingkan, yang dipentingkan hanya perutnya dan apa yang ada di antara dua pahanya. Selesai. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang seperti itu. Maka benarlah kata beliau, laulal ulama lakana nas kal bahaim. Kalau bukan karena para ulama, kalau bukan karena sebab-sebab mereka, maka niscaya manusia seperti binatang ternak. Maka kalau ada ulama, kesempatan. Ya. Kesempatan untuk mengambil ilmu. Dan kita tahu betapa butuhnya kita kepada mereka orang-orang yang berilmu. Sehingga kita memuliakan mereka. Menghormati mereka. Beradab berakhlak kepada mereka. Sehingga akan turun ilmunya dari mereka dengan gazir. Dengan banyak kepada kita. Jangan sampai mereka kecewa dan kemudian mereka pergi dalam keadaan mereka tidak sempat menyampaikan ilmu lebih banyak. Rahimahullah. Berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, "Ta'allamu hadhal ilm." Kata Imam al-Thawri rahimahullah, pelajarilah ilmu ini. Waqumu wa afrighu alaih dan teruslah dan habiskan waktumu, kosongkan waktumu khusus untuk cari ilmu. Wala tukhallituhu bidhahkin dan jangan dicampur dengan tertawa. Wala la'ibin dan jangan dicampur dengan main-main. Fatajmad atau fatamajjad Ofatamjah al-qulub. Jangan sampai hati menjadi kaku, menjadi beku, atau hati menjadi keras karena dicampur dengan main-main, dengan guyon, dengan bah, dengan ketawa. Khonibuddin azza demikian nasihat dari Imam Sufyan al-Thawri rahimahullah. Ta'allamu hadzal ilm Pelajarilah ilmu ini, yakni ilmu din. Dan kemudian terus langgeng belajar dan pusatkan perhatianmu pada ilmu. Ini afriqu, kosongkan dari yang lain, hanya khusus untuk mencari ilmu. Jangan dicampuri dengan tertawa, jangan dicampur dengan main-main. Karena akan mengeraskan hati. Waqala ayatan berkata juga, rahimahullah. Karena yukal, bahwasanya dikatakan, awalul ilm asam awalnya ilmu itu diam maka siapa yang bisa diam dan mendengar dengan baik maka itu ilmu pertama kalau tidak bisa diam dan mendengar dengan baik maka tidak akan bisa meningkat pada yang kedua, ketiga, keempat. Kalau yang pertamanya saja dia nggak bisa. Husn, eh, asam, diam dan kemudian yang kedua mendengar. Wasanya istima' lahu. Baru yang ketiga hifdhuhu menghafalnya. Wasalis al-amal bihi dan kemudian mengamalkannya. Warabi nashruhu wa ta'limuh baru yang keempat menyebarkannya dan mengajarkannya. Mendengar dan menghafal disatukan di sini. Pertama, ilmu adalah diam. Bisa dia diam, Masya Allah. Kalau dia masih di majelis ilmu, masih ngobrol, bisik-bisik, masih begini dan begitu, repot dia untuk menaiki tingkat kedua. Yang kedua, mendengar dan menghafal. Mendengar dan mengingat-ingat. Ada yang sekali dengar, dia ingat. Karena memang jauhnya Masya Allah dari maksiat. Jauhnya dari perkara-perkara dosa bersih hatinya, sehingga mendengarkan sekali hafal. Dan begitu para ulama. Yang berikutnya, yang ketiga, mengamalkan. Menerapkan. Warabi' dan yang keempat, menyebarkannya dan mengajarkannya. Setelah kita mengamalkan, ajarkan. Sebarkan. Qala Laits ibn Sa'ad, berkata Laits ibn Sa'ad rahimahullah kepada para ashabul hadis, kepada mereka-mereka para ashabul hadis, para pencari hadis. Kata beliau, "Ta'allamul hilm qabla al-'ilm." Kata Lais Ibn Sa'ad, "Ta'allamu al-hilm qabla al-'ilm." Pelajari kelembutan sebelum mempelajari ilmu. Yani al-hilm adalah kelembutan dalam artian akhlak yang baik. Sebelum dia mempelajari ilmu ta'allamul hilm qabla al-ilm qala Khalid ibn Safwan rahimahullah إذا رأيت محدثا يحدث حديثا قد سمعته أو يخبر خبرا قد علمته فلا تشاركه فيه حرصا على أن تعلم من حضرك أنك قد علمته Nasihat dari Khalid bin Safwan rahimahullah, kalau engkau melihat seorang menyampaikan satu hadis yang engkau sudah tahu hadisnya, atau engkau mendengar orang memberikan kabar berita yang engkau sudah tahu beritanya, maka jangan engkau mengikutinya, jangan engkau mengiringinya dalam berbicara. Herson karena semangat ingin memberitahu teman-teman yang hadir bahwa kau sudah tahu. Jangan sampai engkau berpikiran dengan semangat ingin memberitahukan man hadarat siapa yang hadir di sekitarmu annaka qad alimtah bahwa engkau sudah tahu. Fa inna dzalika khiffatun wa su'u adab karena itu merupakan kerendahan. Itu merupakan sesuatu yang jelek, su'ul adab, akhlak yang jelek. Walaupun kamu sudah tahu. Oh, ini hadis tidak sepertinya seringkali muncul semangat. Ini nantinya gini, ini hadis ini yang kuat ini. Saya tahu itu kemarin. Eh, muncul semangat seperti itu. Diajarkan oleh beliau oleh Khalid bin Zafwan. jangan. Eh, jangan engkau menyertai orang itu ngomong, kamu ikut ngomong. Ini kan, saat itu kan, saat Jangan sok tahu, diam. Eh, oh ini yang kemarin nih, yang kemarin. Diam Kenapa emangnya kalau diulangi? Ilmu diulangi nggak ada ruginya. Malah semakin hafal, semakin hafal, semakin hafal. Walaupun diulangi tiap hari. Maka Imam Syafi'i rahimahullah menyatakan sungguh aku pernah mendengar dari seorang anak muda menyampaikan satu hadis. Aku dengarkan sampai selesai. Padahal aku sudah mendengarkannya sebelum dia lahir. Imam Muhammad bin Idris Syafi'i mendengar dari anak muda menyampaikan satu hadis, tapi dia dengarkan dengan baik. Seakan-akan baru tahu saat itu. Padahal aku sudah mengetahuinya sebelum dia lahir. Maka ingat bahwa adab-adab yang baik adalah untuk kita tidak merasa sok tahu atau tidak kemudian ingin memberitahu orang-orang yang hadir bahwa saya sudah tahu hadis ini atau saya sudah tahu pembicaraan itu atau sudah tahu berita ini dan berita itu. Adab dalam berbicara adalah mendengar dengan baik. Mendengar dengan baik. قال الحجاج hajjaj أرطاء Arta'a rahimahullah, "Inna ahadakum ila adabi ila adabin hasan ahwaj minhu ila khamsina haditha." Sesungguhnya salah seorang kalian butuh kepada adab yang hasan, kepada akhlak yang baik lebih daripada 50 hadis. Ya ini artinya salah seorang kalian sungguh butuh Habis. kepada adab yang baik lebih daripada 50 hadis. Demikian dikatakan oleh Hajjaj bin Arta'ah. Rahimahullah. Bab berikutnya. باب استغلال السلف للوقت في مدارسة العلم باب bagaimana salaf memanfaatkan waktu untuk mempelajari ilmu yang pertama dibahas tentang dua nikmat ni'matan maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh dua kenikmatan yang kebanyakan manusia melalaikannya, melupakannya. As-sehah, rasa sehat atau kesehatan, wal faral dan kesempatan. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Tirmidzi. Dan juga dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, dalam Musannaf Ibn Abi Shaybah dan juga oleh Imam Hakim wa sahahahu wa wafaqahu al-Dhahabi. Ightanim khamsan qabla khamsin. Ambil kesempatan yang lima sebelum datang yang lima. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Dan kecukupanmu sebelum masa kekuranganmu. Dan masa kosongmu sebelum datang masa sibukmu. Dua hadis ini cukup sebagai dalil bahwa kita kaum muslimin harus benar-benar memanfaatkan waktu dengan baik. Memanfaatkan kesempatan dengan baik. Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan bahwa tahun demi tahun adalah sebuah pohon dan bulan demi bulan adalah cabang-cabangnya dan hari demi hari merupakan ranting-rantingnya dan saat demi saat merupakan daun-daunnya. Inilah pohon kesempatan. Dan pohon ini akan berbuah sesuai dengan apa yang kita perbuat di saat-saat tersebut, setiap harinya, setiap bulannya, setiap tahunnya. Kalau dia mengisi dengan kebaikan-kebaikan dan di setiap saatnya, maka dia akan memetik buahnya di akhirat dengan buah yang baik. Tetapi siapa yang mengisinya dengan kejelekan-kejelekan, maka dia akan memetik buahnya nanti yaumul qiyamah yaitu az-zaqum. Demikian kata beliau rahimahullah. Ta'amul atim, makanan para pendosa, la yutni wa la yugni min ju' yang enggak akan menghilangkan dahaga dan enggak akan membuat kenyang. Yaghli fil butun, Kagalil hamim yang akan mendidih di perut ini muslimin yang saya hormati. Berarti sekarang ini kita dalam keadaan mengisi waktu demi waktu tadi. Kalau sampai kelewat, berarti kosong. Daun demi daun tadi, ranting demi ranting tadi, ternyata begitu saja kosong. Tidak ada manfaatnya. Apalagi kalau kemudian diisi dengan kemaksiatan. Nasallahu salam al-afiyah berarti diisi dengan buah zakum yang semakin banyak semakin mengerikan. Maka itulah yang dikatakan dengan pohon waktu atau pohon kesempatan. Ikhwan ibn kembali kepada ucapan Rasulullah SAW, ni'matan, bahwa kekosongan waktu itu ni'mah, bahwasanya kesehatan itu ni'mah. Betapa banyak orang yang melalaikan waktu dan melalaikan kesehatan dan mereka lupa kalau itu adalah nikmat sehingga mereka menyia-nyiakannya. Sehat walafiat dalam keadaan dia tidak mengisi dengan apapun. Sampai ketika dia sudah mulai sakit baru dia ingat. Ternyata kemarin itu saya sehat, sempat bisa. Ternyata sekarang saya sudah kena stroke. Udah nggak bisa berjalan dengan baik nggak bisa mudah ke masjid, nggak bisa susah untuk begini untuk begitu. Kenapa? Karena dia tidak mengambil kesempatan yang telah lewat. Dan kesempatan yang telah lewat nggak akan kembali abadan. Kesempatan yang lewat nggak akan bisa diulangi. Ketika habis waktu dan menyatakan pada Allah, "Farji'na na'mal salihah, inna muqinun." Nggak akan pernah diizinkan oleh Allah karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak. Ketika mereka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, kembalikan kami ke dunia, kembalikan kami ke dunia, tidak ada harapan. Dan itu justru penyesalan di atas penyesalan. Demikian pula yang disebutkan dalam hadis kedua, manfaatkan lima sebelum datang yang lima, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa sehat, kuat mata, jelas telinga, jelas masya Allah, tetapi ketika sudah mulai rentah, mata sudah mulai disambung dengan kacamata, plusnya bertambah terus tiap tahun, telinga juga sudah mulai nggak jelas mendengarkan, kadang-kadang salah dengar. Demikian pula badan sudah mulai rentah, jalan sudah mulai susah, darah sudah berbagai macam di dalamnya, ada asam uratnya ada darah tingginya, ada kolesterolnya, apa lagi? Dan terus Semakin parah, semakin parah, semakin parah. Maka kesempatan ketika kalian masih muda, masih kuat kesempatan. Bukan kesempatan untuk diisi, untuk mencari dunia. Bukan itu yang dimaksud. Tetapi mencari kesempatan untuk bisa beramal saleh lebih banyak, lebih sempurna, lebih baik. Dan tidak mungkin akan bisa beramal dengan amalan saleh kecuali dengan bimbingan ilmu. Berarti manfaatkanlah untuk cari ilmu. Manfaatkanlah untuk cari hadis demi hadis. Manfaatkanlah untuk ngaji nggak cukup. Sebulan sekali, seminggu sekali nggak cukup. Sehari setiap hari ngaji, ngaji dalam artian baca Quran atau ngaji dalam artian belajar, dua-duanya tiap hari masih belum cukup. Berapa umur kita dan berapa yang harus kita pelajari? Tidak hanya khusus untuk santri, tetapi umum untuk semua kaum muslimin yang diperintahkan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah tanpa ilmu nggak bisa terwujud, harus dengan ilmu. Maka tentunya harus kita pelajari semuanya. Sehingga kalau kita mampu setiap hari sejam, dua jam, alhamdulillah. Itu bagus. Walaupun kalau kita katakan kurang masih kurang, tetapi Usahakan. Paling tidak segitu sudah bagus. Masya Allah. Ikhwanullah jangan sampai kita ngaji hanya seminggu sekali. Bahkan ada yang sebulan sekali. Kenapa? Ah Ustaz pulang kurang begini, Ustaz yang ini kurang begitu. Pilih-pilih lah kamu kurang apa? kurang ilmu. Kurang ilmu. Kalau saja ustadznya hanya menyatakan dengan hadis dibacakan terjemahan. Selesai. Itu sudah ilmu. Bahkan yang paling tinggi dalam periwayatan hadis adalah imla. Apa itu imla? Dibacakan saja. Selesai. Imla. Ha, catat. Haddatsana fulan an fulan an fulan qala sallallahu titik. Itu sudah ilmu. Masya Allah. Bahkan yang paling tingginya dalam periwayatan hadis. Diriwayatkan oleh al Mu'afa Ibn Zakaria rahimahullah dari beberapa sahabat-sahabat Abu Ja'far At-Tabari rahimahullah. Wa kana bi hadrati Abi Ja'far At-Tabari. Sahabat-sahabatnya Abu Ja'far dalam keadaan di sekitar beliau. Qabla mautihi bi sa'ah, sebelum wafatnya beberapa saat. Anahu dzakara lahu ad-du'a an Ja'far ibn Muhammad, bahwasanya disebutkan kepadanya satu doa Diriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad. Maka tiba-tiba Abu Ja'far At-Tabari meminta tinta dan pena. Fastad'a mihbaratan wa sahifah dan meminta lembaran untuk mencatat. Fakatabahu, maka dicatat oleh dia. Ketika mendengar doa tadi, sebentar, ambilkan pena, ambilkan tinta, ambilkan kertasnya. Dicatat. Faqila lahu, maka dikatakan kepadanya, kepada Abu Ja'far al tabari rahimahullah, "Afi hadhil hal?" Apakah dalam keadaan seperti itu kau mau mencatat ilmu, mencatat hadis? Qala yanbaghi lil insani alla yada'a iqtibas al-ilmi hatta al-mamat. Kata beliau, semestinya bagi seseorang untuk tidak meninggalkan kesempatan untuk mencari ilmu hingga matinya. Setelah itu berapa saat kemudian meninggal. Hadis terakhir yang beliau catat adalah masalah doa tadi dari Abu Ja'far. Uh, dari Ja'far bin Muhammad. Dalam keadaan sakit-sakit yang akan wafat. Kita tahu sendiri kayak apa keadaannya. Tapi beliau semangat ingin mencatat. Dalam keadaan sehat, kuat. Gak bawa pena sama sekali. Kita. Beliau rahimahullah alim. Sedangkan kita masih bodoh. Tapi beliau ketika akan wafatnya dalam keadaan sakit yang akan wafat mencatat ilmu. Sedangkan kita yang bodoh dalam keadaan kuat, sehat, punya pensil banyak, punya pena banyak dan mudah nggak perlu pakai tinta. Dalam keadaan tidak semangat untuk bawa kertas, bawa catatan. Jiping terus setiap hari. Aji kuping, pondone pondo kuping tok. Khonibina azakumullah, iya. Bermanfaat saya katakan, naam bermanfaat. Tapi lebih bermanfaat lagi kalau mencatat. Qaidul ilmu alkitabah Ikatan ilmu itu adalah mencatat. Bagaimana kau lihat? Orang yang menangkap seekor kijang kemudian tidak diikatnya. Maka dia tidak berakal. Sama dengan mereka-mereka yang mendapatkan ilmu kemudian tidak mencatatnya. Seakan-akan dia berburu kijang kemudian tidak diikat. Khairuddin kembali kepada ucapan para ulama. Qala Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi rahimahullah. Marida Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Fa'ataituhu a'uduhu. Kata Ibrahim ibn Jarrah al-Kufi. Sakit Abu Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim. Maka aku mendatanginya untuk menjenguknya. Fawajadtuhu mugman alaih. Aku dapati beliau dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Falamma afaq ketika beliau sadar, qala li, kemudian dia berkata kepadaku, "Ya Ibrahim, ma taqulu fi mas'alati kana?" Wahai Ibrahim, apa yang kau katakan tentang masalah ini? Ini bagaimana pendapat tentang masalah ini? Nanya masalah ilmu. Dalam keadaan dia sakit-sakit yang sampai dia tidak sadarkan diri, kemudian ketika sadar kembali, apa yang kau katakan tentang masalah ini? kutu maka aku katakan kepadanya fi lihadihil hal, apakah dalam keadaan yang seperti ini? Qala wala ba'sa bidhalik. Kata beliau, kata Yusuf, kata Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim, tidak mengapa. Nadrus la'allahu yanju bihi najin. Yadrus la'allahu yanju bihi najin. Enggak apa-apa. Emang kenapa? Kita belajar, belajar, belajar. Jangan-jangan akan ada yang selamat orang yang selamat di saat itu. Apa maksudnya? Dia dalam keadaan sakit, sudah nggak sadarkan diri, sadar lagi, sudah akhir hidupnya. Tiba-tiba dia ingat masalah. Tanyakan kepada yang menjenguknya, itu masalah itu bagaimana? Kalau ternyata dijawab dengan hadis dan bertentangan dengan pendapatnya, bukankah dia bisa bertaubat dan rujuk? Masih hidup? Masih sempat. Bukankah dia bisa najin, bisa selamat? Kalau dia pernah berbicara ternyata salah. Kalau dia pernah berpendapat ternyata keliru. Kalau dia pernah berbicara na'udzubillah ternyata menyimpang. Dan diketahui di akhir hidupnya. Bukankah dia naja? Bukankah dia selamat dengan ilmu di akhir hayatnya? Maka yang, yang dikatakan ilmu minal mahdi ilal lahdi dari mulai di pangkuan ibu sampai lahat, sampai liang lahat, itu benar-benar dipraktekkan oleh para imam, para ulama. Betul-betul ketika mereka sakit akan wafat, mereka masih berbicara ini. Bahkan ada ketika dia tidak sadar, ketika dia akan wafatnya, ngeraconya bukan ucapan kosong, ucapan ilmu. Riwayat hadis yang keluar dari mulutnya. Karena ketika sadar, bertanya, hadis yang ini apa, hadis yang itu apa yang teringat hadis, ilmu. Betul-betul minal mahad ila lahad. Kau muslimin yang saya Dikatakan la'allahu yanju bihi najin. Bisa jadi dengan itu akan selamat orang yang selamat. Dan berikutnya, alamatu ahli sunnah. Ciri-ciri ahli sunnah. Kaum muslimin yang saya bahwa alamat tanda-tanda ahli sunnah dipelajari karena dua hal. Yang satu lebih penting dari yang lainnya. Pertama, karena kita ingin menjadi ahli sunnah, maka kita pelajari. Artinya untuk diri kita sendiri. Yang kedua, untuk kita melihat siapa sahabat kita, siapa teman kita yang benar-benar ahli sunnah. Yang kedua ini urutannya pun kedua. Yang pertama adalah untuk diri kita. Jangan sampai menyatakan, ah dia bukan ahlu sunnah karena begini, karena begitu. Ternyata yang dia tudingkan pada orang lain ada pada kita lebih banyak. Hey. Ini azakumullah karena dia tidak tahu mana yang lebih penting antara keduanya. Kita butuh untuk supaya kita menjadi benar-benar ahlu sunnah. Dan kita butuh pula untuk kita mengenal siapa ahlu sunnah. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, dalam surat Al-A'raf ayat 157, الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل mereka-mereka yang mengikuti para rasul yaitu nabi yang ummi yang didapati tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar yaitu yang memerintahkan mereka dengan yang baik-baik dan melarang mereka dari yang jelek-jelek wa yuhillu lahum at yang menghalalkan untuk mereka yang baik-baik dan mengharamkan atas mereka yang jelek-jelek wa yadha'u anhum israhum dan yang melepaskan dari mereka beban mereka wal aghlal allati kanat alaihim dan belenggu-belenggu yang mengikat mereka Falladzina amanu bihi وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه maka mereka yang beriman dengannya memuliakannya membelanya mengikuti cahaya yang dibawanya yang diturunkan bersamanya ulaika humul muflihun dibawakan ayat ini di awal bab ciri-ciri ahli sunnah Artinya ayat ini dipakai oleh beliau penyusun jazahullahu khairah wa hafadahullah sebagai ciri-ciri ahli sunnah. Yaitu orang-orang yang mengikuti Nabiil Ummi. Mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam yang amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa taba'un nur alladhi unzila ma'ah. Yaitu ahli sunnah adalah orang yang beriman kepada Nabi, membela Nabi, memuliakan Nabi, mengikuti cahaya yang dibawanya. Ini baru dikatakan ahli sunnah. Ciri-ciri pertama dan utama adalah al-ittiba' al-ittiba' dimana hal mengikuti dengan makna yang luas dengan makna yang umum yaitu mengikuti dan juga memuliakannya membela nya. Jangan kita mengikuti, mengikuti, mengikuti, tetapi tidak dianggap pembelaan sebagai itiba. Sehingga walaupun sunnah diinjak-injak oleh ahlul ahwa, ahlul bidah, dia tenang-tenang saja, tidak merasa terusik sama sekali. Itu kan mereka. Yang penting saya. Saya ikut sunnah kok. ahlu sunnah amanu bihi. Wa'azzaruhu. Wa nasaruhu. taba'un nuran ladhi unzila ma'ah. Yang namanya ahlu sunnah itu beriman kepadanya dan juga memuliakannya, membelanya dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Itu baru ahlu sunnah. Kalau Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman "Yoma tabyadu wujuhun wataswadu wujuh. Wa amma ladzina biyaddat wujuhuhum fa bi rahmatillah hum fiha khalidun. Adapun mereka-mereka yang putih wajah-wajahnya maka mereka dalam rahmat Allah dan mereka kekal di dalamnya. Dibacakan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, "Yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh." Hari-hari di mana wajah-wajah menjadi putih dan sebagian wajah yang lain menjadi hitam. Dan dikatakan oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, "Hina tabyaddu wujuh ahli sunnah." Yaitu ketika putih wajah-wajahnya ahli sunnah. Wal jamaah. Wa ulul ilm. Ahli sunnah wal jamaah wa ulul ilm. Yani yaumul qiyamah. Ini yani pada hari kiamat nanti. Bahwa mereka-mereka ahli sunnah akan putih wajah-wajahnya. Adapun taswaddu wujuh sebaliknya. Karena dalam riwayat disebutkan pula wa taswaddu wujuh ahlul bid'ah. Akan hitam wajah-wajah mereka ahlul bid'ah. Qala Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhumah tabyadu wujuh ahli sunnah akan putih wajah-wajah ahli sunnah. Berarti diriwayatkan bukan hanya dari Ibn Abbas, tapi diriwayatkan pula dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Qala al-Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis. Qala rahimahullah wa ihda alamati ahli sunnah. Hubbuhum li'a'immatis sunnah wa ulama'iha wa ansariha wa awliya'iha wa bughduhum li'a'immatil bid'ah alladzina yad'una ila an-nar. Kata Abu Uthman Sabuni rahimahullah dalam kitabnya Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis, beliau berkata bahwa ciri-ciri tanda-tanda ahli sunnah adalah cintanya mereka kepada para imam-imam ahlus sunnah. Kepada para ulama, para imam pembawa ilmu din, pembawa ilmu sunnah. Wa iha dan ulama sunnah. Wa ansariha dan para pembela-pembela sunnah. Wa iha dan wali-wali yang mencintai sunnah. Dan sebaliknya, buduhum bencinya mereka kepada para tokoh-tokoh penyesat umat ahlul bidah, a'immatul bidah. Alladzina yad'una ila nar yang mereka mengajak manusia ke dalam api neraka. Ini dijadikan sebagai ciri khas. Kata Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah. Kalau cinta kepada para imam, imam ahli sunnah dan benci kepada tokoh-tokoh ahlul bid'ah, maka dia ahli sunnah tentunya sebagaimana dipelajari dalam bab-bab sebelumnya tentang husnu ikhtiyaril alim, bagusnya dalam memilih alim, memilih guru dan bagaimana akhlak dan adab kepada guru sudah pelajari semuanya. Artinya mereka ahli sunnah pasti tahu. Yang namanya ahli sunnah mestinya tahu. Kalau mereka beramal dengan sunnah, mesti melalui para ulama pembawa sunnah. Yang namanya ahli sunnah ingin berpegang dengan sunnah. Dan mereka harus sadar bahwa tidak akan mereka bisa berpegang dengan sunnah kecuali dengan bimbingan para alim pembawa sunnah. Para ulama ahli sunnah, para imam-imam ahli sunnah. Kalau dia menyatakan saya ahli sunnah, tapi dia benci dengan tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah, maka ada pertanyaan besar. Apakah benar dia cinta sunnah? Apakah jujur dia menyatakan ahli sunnah? Karena nggak mungkin dia akan mengikuti sunnah tanpa melewati melalui para ulama. Nggak bisa pakai ilmu laduni tiba-tiba masuk di kepalanya nggak bisa. Harus melalui sanad, harus melalui riwayat, harus melalui para ulama. Maka sangat mudah, sangat jelas. Kalau ada seseorang walaupun mengaku dirinya ahli sunnah, tapi benci kepada para ulama ahli sunnah, maka dia ucapannya dusta menyatakan ahlu sunnah. Apalagi diiringi kecintaan kepada tokoh-tokoh penyesat umat ahlul bidah wa ahlul ahwa. Maka ini sungguh perkara yang mengerikan. Berarti dia sungguh kadzab, pendusta ketika mengatakan saya ahlus sunnah. Seorang ahlus sunnah pasti akan benci kepada orang yang melecehkan sunnah atau orang-orang yang menyimpangkan jalan sunnah. Yaitu ahlul ahwa. ahlul bidah. Berkata Al-Hasan Ibn Ali Al-Barbahari rahimahullah. Idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Abu Hurairah. Kalau engkau melihat seseorang mencintai Abu Hurairah dan Anas Ibn Malik dan Usaid Ibn Hudair, fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah. Kalau engkau lihat Seseorang cinta kepada Abu Hurairah, Anas bin Malik, wa Usaid bin Hudair. Maka ketahuilah bahwasanya dia adalah sahibus sunnah insyaallah. Abu Hurairah karena beberapa kelompok-kelompok sesat seperti Syiah Rafidhah sangat benci kepada Abu Hurairah. Dan juga para aklaniyun dilanjutkan dengan orientalis dan dilanjutkan dengan jil jaringan iblis lanatullah alaih ya, benci kepada Abu Hurairah. Bahkan Abu Hurairah mencatat menulis buku khusus disebut Abu Hurairah pendusta pertama dalam sejarah Islam. Abu Hurairah di Mesir. Maka itu adalah ahlul bidah wa balalah haula dan kalau ada orang yang cinta kepada Abu Hurairah maka ini ciri-ciri bahwa dia adalah ahlus sunnah. Tetapi masih ada ciri-ciri lainnya. Wa idza ra'aita ar-rajul yuhibbu Ayyub ibn Aun. Kalau engkau melihat seorang cinta kepada Ayyub dan juga Ibn Aun dan Yunus Ibn Abdul Ibn Ubaid wa Abdullah Ibn Idris Al-Audi wa Sya'bi wa Malik Ibn Mughwal wa Yazid Ibn Zuraya' wa Malik Ibn Mu'ad ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة ابن قدامة فاعلم أنه صاحب السنة setelah menyebutkan beberapa sahabat tentunya sahabat yang lain juga tetapi yang disebutkan permasalahan-permasalahan yang sahabat-sahabat terjadi ada dibenci oleh beberapa ahlul bidah. Sedangkan Anas bin Malik karena beliau di akhir-akhir meninggalnya sehingga bertemu dengan sekian banyak kelompok-kelompok. Ini kelompok-kelompok bid'ah. Rata-rata mereka nggak suka dengan sisa sahabat yang masih ada yaitu Anas bin Malik. kenal kenapa? Kalau maka kalau cinta kepada beliau maka dia ciri-ciri ahli sunnah. Setelah itu disebutkan para ulama dari tabi'in dan yang berikutnya sampai kemudian diakhiri dengan kalimat siapa yang mencintai mereka fahu fahuwa sahibus sunnah wa idza ra'aita rajul dan kalau seorang melihat orang yang mencintai Imam Ahmad bin Hanbal dan Hajjaj bin Minhal dan Ahmad bin Nasr wa dzakarahum bi dan menyebut mereka dengan kebaikan fa'lam annahu sahibus sunnah maka ketahuilah bahwa dia adalah sahibus sunnah insyaallah Qala aidan berkata juga, "Wa man 'arafa ma taraka ashabul bid'ah sunnah." Masih ucapan beliau Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh Sunnah. Kalau melihat seseorang yang arafa ma taraka ashabul bid'ah sunnah wa ma fihi fatamassaka bihi sahibus sunnah. Kalau ada seseorang yang melihat perkara-perkara yang ditinggalkan oleh ashabul bidah, ditinggalkan oleh ahlul ahwa dari sunnah-sunnah Nabi dan apa yang ditinggalkan dipisahkan oleh mereka kemudian dipegang oleh orang ini dan dihidupkan. Fahuwa sahibu sunnah insyaallah. Wa sahibu jamaah. Dan dia adalah pengikut al-jamaah. Wa haqiqun an yuttaba' dan pantas dia untuk diikuti Wanyuan dan pantas untuk ditolong, dibantu, didukung dia. Wa an yahfaz wa huwa mimman awsa bihi dan hendaklah dia menjaga karena inilah yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para Imam Al-Barbahari menyatakan bahwa ciri-ciri berikutnya kalau melihat seseorang atau melihat perkara sunnah ditinggalkan untuk satu kaum ditinggalkan oleh ashabul bidah, ahlul ahwa, maka dia justru semangat untuk menghidupkannya. Mukhalafah, menyisihi mereka. Mereka mematikan, kita hidupkan. Maka ketika di masa-masa ikhwanul muslimin mengubur amar ma'ruf nahi munkar, enggak perlu amar ma'ruf nahi munkar. Kita saling tolong menolong apa yang kita berbeda, apa yang kita sama dan kita saling memaklumi apa yang kita berbeda. Wah, ini bahaya besar. Padahal amar ma'ruf nahi munkar menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, adalah perkara yang harus. Maka ketika melihat keadaan masyarakat terfitnah dengan ikhwaniyah, Kemudian para ulama bangkit menghidupkan amar ma'ruf nahi munkar, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Menerangkan ini sunnah, ini bid'ah. Menerangkan ini yang hak, yang benar, ikutilah. Dan ini yang jelek, tinggalkanlah. Diterangkan mana sunnah, mana bid'ah. Mana tauhid, mana syirik. Maka ini ciri-ciri ahli sunnah. Bukan yang terbuai dan terbawa dengan mereka. Tapi justru jeli melihat bahwa ini kalau sampai dibiarkan mati sangat berbahaya. Sunnah yang sangat mulia. Maka dihidupkan. Ikhwan ibn a'azamallakum muslimin yang saya hormati. Yang berikutnya adalah ucapan beliau, "Ida ra'ayta rajul masih Imam Al-Barbahari. "Ida ra'ayta rajul yad'u lis-sultan bis-salah," kalau seseorang mendoakan untuk penguasa dengan kebaikan, fa'alam annahu sahibus sunnah insyaallah. Maha ketahuilah bahwa dia adalah ahlu sunnah insya Allah. Berapa kita dapatkan ciri-ciri ahlu sunnah? Yang pertama amanu wa azzaruhu amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wa tabagun nur alladhi unzila Yang pertama orang yang mengikuti Nabi beriman kepadanya, menolongnya, membelanya dan mengikuti cahaya yang dibawanya. Yang berikutnya di akhirat mereka akan putih wajah-wajahnya. Yang berikutnya kata Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah bahwasanya ciri-ciri ahli sunnah cinta kepada para ulama ahli sunnah. Kita lihat ahlul bid'ah hampir rata-rata walaupun beda-beda jenisnya, beda-beda bentuk kesesatannya. Ada Syiah Rafidhah, ada Jahmiyah, ada Mu'tazilah, ada Khawarij. Tapi mereka rata-rata sama. Membenci para ulama. Dari mulai kata-kata yang kasar sampai yang paling halus. Ya, tapi kan beliau sudah tua. Ada. Ya. Kami bukan mencerca, tapi ya kan beliau sudah tua, sudah begini, nggak tahu keadaan kita. Udahlah. Kita ambil orang-orang yang di sini yang kita kenal. Kalau beliau nggak tahu keadaan kita, ini agak sopan dikit tapi maknanya sama. Emang mereka buta tuli bisu, nggak bisa mendengarkan dari kalian? keterangan-keterangan keadaan kalian? Apakah nggak bisa mendengarkan dari kalian dan dari orang lain tentang keadaan kalian? Sehingga sungguh nggak lucu kalau dia berkata bahwa kami ini lebih tahu dari Syekh Rabi tentang negeri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Yahya al-Hajuri. Nah, ahlu Makkah adra bi Kita lebih ngerti tentang apa yang ada di sini daripada Syekh Rabi ketika disampaikan Syekh marah beliau rahimahullah aku tahu dan damaj aku tahu sebelum dia lahir kalau kalau pun misalnya tidak tahu keadaan kalian dan itu bukan kelemahan seorang ulama masa harus tahu semua negeri tetapi bukan kasih penanya dengan sopan menyatakan di negeri kami terjadi begini dan begitu, karena begini bagaimana fatwamu yang sadatul ulama. Kan begitu mestinya. Itu baru seorang yang ahlus sunnah. Tetapi kalau berbicara dengan makna, jangan tanya ulama. Jauhkan dari itu namanya ahlul balal, ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Bagaimana dia akan mengikuti sunnah tanpa mengikuti ulama ahlus sunnah? Kita lanjutkan insya Allah pada kata mendatang Allah taala. Subhanakallahumma wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Freedom Afan Ustaz, kita di sini komunitas salafi alhamdulillah banyak, tapi akhir-akhir ini saling berselisih dalam menyikapi fitnah roja yang menimpa salah satu ustaz kita. Apa nasihat antum buat kita di sini? nasihat saya buat kalian adalah kalian harus melihat ucapan para asatirah dengan dalil-dalilnya, dengan alasan-alasannya. Artinya tidak takut pada satu dua ustadz saja, tetapi dengarkan dalilnya masing-masing dan kita lihat mana yang rajih. Karena kadang-kadang ada pula yang namanya manusia, ulama, yang ulama alim. Ada yang disebut oleh beberapa ulama yang lainnya, fulan mutasahil, fulan mutasaddid. Iya Pak ya? Nah, ada kan? Padahal masih ulama ahli sunnah semua. Ya apalagi kita-kita, ustadz di sini. Ada saja yang kadang-kadang kelebihan, ada pula yang kadang-kadang justru terlalu lemah, terlalu mutasahil, ada saja. Apa yang sembrono, ada. Dan kalian bisa melihat. Bisa melihat keadaannya masing-masing. Ini ucapannya dasarnya apa? Yang ini dasarnya apa? Kan bisa terlihat. Nah, sehingga dengarkan masing-masing alasannya dan kita lihat apa keadaannya. Nah, Allah Ta'ala alam. Sehingga nasihat saya, adalah hendaklah kalian berpegang dengan Quran sunnah dengan ucapan para ulama ummah yang kalau beberapa ustadz berbicara tapi tidak mengatakan qala syekh berkata Syekh Rabi berkata Syekh Muhammad bin Hadi terhalajam sampingkan tetapi kalau dikatakan oleh Syekh Rabi oleh Syekh Muhammad bin Hadi oleh Syekh Fulan bahwa tinggalkan ini berarti beliau memiliki adab yang baik kepada para ulama. Tidak lancang. Ngomong sendiri. Barakallahu fikum. Ustaz, apakah ada kajian ahlu sunnah di daerah Pleret, Cirebon? yang diisi oleh asatidah dari pondok antum. Apabila ada kitabnya apa yang dibahas dan kapan jadwalnya. Pleret ke Cirebon itu cuma 10 menit, berapa jam nggak jauh kalau mau datang ke pondok. Saya tidak tahu. Ya, sepertinya tidak ada. Atau kalau ada pun justru lebih jauh dikit. Ya, di jadi ya kelewat peleretnya malah. Plumbon apa ya? Saya lupa. Ada Ustadz Zain ngajar di sana. Apabila kami ingin membuat sebuah kajian rutin di kampung kami yang belum ada kajian diisi oleh asatid dan sunnah bagaimana adab-adab yang harus ditempuh oleh kami. Nah, adabnya adalah kalian datang ke pondok, kemudian kalian ngaji di sana, bertanya supaya engkau jadi ustadz, kemudian ngajar di sana. Ah, liun diru qaumahum idza raja'u, untuk memperingatkan kaumnya kalau dia pulang. Nah, atau kalau masih batas pleret saja, datang saja ke pondok rutin. Dekat. Itu dekat. Sangat dekatnya dibandingkan para ulama dulu ketika mencari ilmu. Sangat jauh. Mesti bertanya-tanya setelah kejadian. Bertanya itu sebelum terjadi, baru tanya. Sudah terjadi baru tanya. Bagaimana keadaannya Syekh Allah As-Sudani. Nah. Yang jelas beliau mendapatkan tazkiyah dari Syekh Zaid. Dan juga beliau dikatakan oleh ya Abdullah Najmi sebagai sahibus sunnah insyaAllah. apa betul muhadarah istiqlal dalam majelisnya Ahlus Sunnah sehingga sebagian besar menyarankan untuk hadir di sana. Sepertinya bukan majelis Ahlus Sunnah. Bahkan tercampur di sana ikhtilaf bercampur baur antara ikhwan dengan akhwat, laki-laki dengan perempuan dan juga tercampur di sana hizbiyun dengan Ahlus Sunnah, tercampur juga di sana Ahlul Bid'ah dengan Ahlus Sunnah. Nah, yang duduk di hadapannya juga sama. Tercampur di sana. Nah, dan pernah saya tanyakan, bukan saya lancang dari mulut saya sendiri, pernah saya tanyakan langsung dari Syekh Muhammad bin Hadi ketika beliau datang yang lalu, bukan yang sekarang, yang dulu. Syekh Abdul Razak juga sama. Kata Syekh, kalau engkau tidak datang kepadanya engkau tidak salah. Karena mereka hizbiin. Dan juga beliau yang harus dikasih tahu. Saya akan kasih tahu nanti. Akan saya ingatkan dia. Nah, begitu jawaban beliau. Apalagi ke markas-markasnya mereka. Kalau istiqlal masih bisa dibilang umum. Tetapi ketika di Jogja, di mana? Kalau bukan di markasnya mereka. Surin. Setelah itu tempat lain sama di markasnya mereka juga. Siapa Syekh Hasan? Sama saja pertanyaannya. Apakah di sebelah sunat ada? Sudah. Alhamdulillah. Ada dua asar yang terlewat, mungkin beda cetakan. Yang mana yang terlewat? Allah alam. Ada yang salah? Di pasal yang mana? Yang alamat ahlu sunnah? Atau istiqlal salaf? Poin-poin keberapa? Poin keberapa? 167. nahnu ila qalil min al-adab ahwaj minna ila kathir min al-hadis. Nah. Lewat ya. Allahu minkum. Tapi ada yang mirip tadi. Bahwa kita membutuhkan hadis, ah, adab lebih daripada 50 hadis. <clears throat> yang kedua, nahnu ila qalil min al-adab kita kepada adab yang sedikit lebih butuh daripada hadis yang banyak. ucapan Mukhalad bin Husayn. Terus 100 Aywa, ini juga ketinggalan. Kan rajul ida arada an yaktub al hadith ta'addaba wa ta'abbada qabla dhalika bi 20 sana. Bahwasanya seseorang jika ingin menulis hadis maka dia beradab atau mempelajari adab dan beribadah kepada Allah sebelum mencari hadis 20 tahun. Nah, khususnya untuk mencari hadis karena mereka para ulama al hadis tidak mau ada anak-anak murdan di majelisnya. Murdan itu umur-umur belum berjenggot. Sehingga mereka dari kecil sampai 20 tahun itu belajar adab, belajar akhlak, belajar adab, belajar akhlak, beribadah, beribadah pada Allah dengan baik sampai menjadi saleh, baru dia duduk menimba ilmu hadis.